Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu Ala afdalil khalqi ajma'in Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in Amma ba'du Qala syekhul mu'allif wa rahimahullahu ta'ala Wa adama naf'abihi wa bikum Fidaraini amin radiyallahu ankum Wa ammal udhunu fahya min a'adha min ni'am وقد خلقت للعبد ليستمع بها كلام ربه وسنة نبيه وكلام العلماء والحكماء من الصالح عباد الله فيستفيد بذلك سلوك السبيل مرضات الله وينتفع بها في معاشه الذي يستعين به ala ma'adihi dimulakan majelis ini dengan bismillahirrahmanirrahim serta salawat dan salam atas junjungan kita cintaan kita sayyidil wujud afdali afdali kulli mawjud sahibul liwa'il ma'gud wal mawrud sayyidina Muhammad ya Rasulullah salamun يا رفيق Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini kita kembali berkumpul di majelis yang mulia ini semata-mata adalah untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Kita duduk di majelis ilmu, duduk yang sesaat, yang tidak lama di majelis ini insya Allah membawa banyak berkah, banyak manfaat bagi kehidupan kita. Apalagi Nabi menjelaskan bahwa orang-orang yang menghadiri majelis ilmu ini lebih utama daripada sholat sunnah seribu rakaat dan menghadiri atau mendatangi menjenguk seribu orang sakit dan mengantarkan seribu jenazah mudah-mudahan ketaatan demi ketaatan yang kita lakukan bisa mengantarkan kita kepada keridhaannya kita bisa menapaki atau menuju jalannya yang lurus jalan keselamatan dari dunia sampai akhirat kita minta selalu bukan hanya dunia saja, tapi dunia dan juga akhirat. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Mudah-mudahan doa-doa harapan kita ini dijabah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di tahun yang baru dengan semangat yang baru, banyak doa-doa kita banyak hajat-hajat kita Allah Maha tahu begitu banyak hajat-hajat kita semoga tahun ini dibukakan oleh Allah jalan yang paling baik dalam menyelesaikan segala urusan kita hadirin kita pagi ini akan membahas hal yang berkenaan dengan pendengaran atau dengan nikmat pendengaran dari Allah Subhanahu wa taala yaitu nikmat diberikannya dua telinga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pada minggu yang kemarin itu dijelaskan mengenai nikmat penglihatan atau nikmat mata sepasang mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu ada konsekuensinya. Harus kita jaga sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala apa yang diperintahkan kita jaga mata kita kita jaga pendengaran kita karena nanti itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wataala inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut akan ditanya karena dijelaskan bahwa dalam sebuah hadis la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in an umrihi umurnya ditanya apa untuk apa dihabiskan dan tentu untuk ilmunya untuk apa yang digunakan diamalkan dan hartanya kemana dibelanjakan dicarinya dari mana dan untuk apa dinafkahkan kemana dan juga an jismihi fima ablah dan badannya itu anggota badannya itu kemana saja atau untuk apa saja digunakan itu sudah pasti akan ditanya oleh malaikat apa yang telah kita perbuat dengan anggota badan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. <clears throat> Kemudian mata kita dilarang untuk memandang uh, kepada orang yang bukan muhrim memandang kepada wanita ajnabi dan juga untuk penglihatan atau mata ini adalah bisa mendatangkan banyak manfaat juga bisa banyak mendatangkan motorot tergantung kita menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya an-nadratu sahmu min sihami iblis masmumatun faman tar faman tarakaha min khawfillah athabahu jalla wa imanan yajidu halawatahu fi qalbihi orang apa mata itu adalah seperti uh, busur atau anak panah dari panah iblis bermacam-macam panahnya iblis yang beracun orang siapa meninggalkan karena takut kepada Allah mendapat pahala dari Allah dan keimanan dan merasakan uh, manisnya di dalam hati manisnya keimanan tentunya manisnya beriman uh, dalam menjalankan amanah Allah atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Uh, dan juga banyak sekali dijelaskan mengenai kita harus uh, memperhatikan uh, nikmat Allah Subhanahu wa taala agar nikmat itu tetap berada kepada kita dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini lagi dijelaskan oleh Allah Subhanahu pada pagi pada kesempatan pagi hari ini jelaskan wa amal udun bahwa tentang kedua telinga fahya min azamin ni'am sama juga jadi juga merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita fahya min a'adhami ni'am wa qad huligat lil abdi liyastami'a biha kalam rabbih wa sunnata nabiyih dan wa qad huligat Allah Subhanahu wa ciptakan diciptakan itu untuk hamba untuk hambanya kuping diciptakan untuk hambanya itu untuk mendengar kalam rabbih dengar Al-Qur'an untuk mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa sunnatan nabihi dan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kalamil ulama dan juga perkataannya para ulama. Perkataannya ulama ini kuping diciptakan untuk mendengarkan kalamnya ulama. Bukan kita menganggap atau kita tidak mendengarkan perkataan ulama atau ulama dianggap bohong ini untuk mendengarkan perkataan ulama wal hukama dan juga hukama hukama yaitu orang-orang yang artinya termasuk min solihi ibadillah daripada orang-orang yang yang soleh di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yu'til hikmah may yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakaru illa ulul albab. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang mendapatkan hikmah sungguhnya mendapatkan karunia yang banyak. Wama yadzakaru illa ulul abab tidaklah bisa mengambil peringat perhatian mengambil uh, atau menjadikan perhatian kecuali orang-orang yang mempunyai akal jadi ini untuk mendengarkan para ulama jadi ulama itu tidak sembarangan ulama adalah warasatul anbiya innal anbiya, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman innama warasul ilma jadi ulama itu tidak mau apa-apa kecuali hanya mau menjalankan dan menyampaikan apa amanat dari Allah Subhanahu wa taala dan dari rasulnya. Dan ulama adalah warasatul anbiya, pewaris dari para para nabi. Fa yufsidu fa yastafidu bidzalika suluka sabila mardatih mardatillah. Dan juga bisa mengambil manfaat dengannya itu eh, jalan dari keredoan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan nikmat pendengaran itu bisa mengambil manfaat atau bisa mencari atau bisa eh, meraih daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendengaran atau telinga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah uh, organ tubuh yang penting yang termasuk daripada panca indera dan uh, kalau kita tidur semua anggota tubuh itu beristirahat kecuali pendengaran kita apabila kita dengar bunyi nah, kita bisa terjaga atau mesti kita terjaga kalau yang sensitif dia pasti terjaga dan juga bayi yang baru lahir itu yang pertama bekerja daripada seluruh organ tubuhnya itu adalah pendengaran baru kemudian uh, penglihatannya atau uh, baru bisa melihat jadi setelah beberapa saat mata baru terbuka tapi yang pertama itu adalah eh, pendengaran <clears throat> Kemudian lagi di sini wa yantafi'u biha fi ma'ashihi ladzi yasta'inu bihi ala ma'adihi dan juga wa yantafi'u dan membawa uh, apa namanya beri manfaat fi ma'ashi dalam kehidupan dalam kehidupan kita dengar dengan mendengar kita bisa dengar kalau kita oh, kita berusaha atau kita punya usaha, kita dagang, kita bisa mendengar orang menawar barang yang kita jual atau orang atau dalam berbagai macam urusan ini sangat membantu dalam urusan eh, kehidupan kita dalam mata pencaharian kita alladzi yasta'inu bihi ala ma'adihi dan juga kita memintanya minta pertolongan bukan saja untuk dunia juga untuk akhirat kita jadi dengan eh, pendengaran itu kita mendengarkan nasihat yang baik kita bisa bermuamalah yang baik jual beli yang baik atau kita e, bisa beramal dengan pendengaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita mengetahui seorang akan membantu untuk apa e, untuk pembangunan, untuk amal jariah dan lain sebagainya itu dari pendengaran yang kita. Jadi bukan cuma untuk dunia tapi juga untuk kehidupan akhirat kita. Ani al-udun ini maksudnya itu adalah kedua telinga al-udun, kuping kita fa in asgha biha ila istima'i ma haramallahu alaihi min kidbin aw ghibatin wa kalami gabihin faqad kafara ni'mata wa lam yashkurha li'annahu qad istamalaha fi ghairi ma khuliqat lahu dan kalau kita pakainya buat mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan daripada kebohongan dari berbohong kemudian ribah ucapan ribah bergunjing dan e, kalam gobih ucapan yang tidak baik sungguhnya itu adalah perbuatan kufur nikmat perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan kita tidak bersyukur danahu qad istamalaha fi ghairi ma karena itu kita pergunakan bukan tempat bukan pada tempatnya bukan di tempat semestinya jadi apa namanya uh, kita betul-betul dituntut untuk mendengarkan sesuatu yang memang dihalalkan sesuatu yang baik bersifat uh, yang yang tentunya informasi yang baik, informasi yang positif, bukan sebaliknya hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang uh, di mana harus benar-benar uh, menjaga pendengaran atau nikmat dari mendengar ini dengan sebaik-baiknya dikatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala as sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun jadi Allah menciptakan kamu eh, keluarkan kamu dari perut ibu kamu dan kamu tidak mengerti apa-apa dan Allah jadikan kamu pendengaran kemudian penglihatan bisa mem bisa mendengar, bisa melihat dan mempunyai hati perasaan la'allakum tashkurun agar kamu itu bersyukur. Syahida alaihim ohum oh wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Nanti akan bersaksi kepada kamu pendengaran kamu, mata kamu, penglihatan kamu, wajuluduhum bahkan kulit kamu dari apa yang telah kamu kerjakan jadi nanti semua akan ditanya <clears throat> oleh Allah subhanahu wa ta'ala justru kalau kita tidak menggunakan kita termasuk mengkufurkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kufur nikmat <clears throat> dan orang-orang yang kafir ya ini lebih daripada orang yang kufur nikmat innalladzina kafaru sawaun alaihim antartahum am lam tundirhum la yu'minun jadi sungguhnya orang-orang yang kafir itu sawaun alaihim antartukum antartukum apakah kamu antartu apa kamu nasihati mereka atau kamu tidak menasihati mereka tetap saja mereka tidak akan beriman la yu'minun beri peringatan atau tidak tetap karena khatamallahu ala Gulubihim, <clears throat> wa ala absarihim isyawatun walahum azabun azim sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya pendengarannya ya pandangannya dan mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah juga ancam ini orang-orang yang artinya tidak menggunakan pendengaran ini dengan sebaik-baiknya walau Allah adhaba bisamihim wa absorihim innallaha ala kulli syai'in qadir Allah bisa saja menghilangkan pendengaran kita jadi tidak mendengar jadi tuli wa abasarihim innallaha ala kulli syai'in qadir dan juga matanya tidak bisa melihat <clears throat> jadi kita betul-betul kita e, jaga pendengaran kita dengan sebaik-baiknya dari mendengar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada e, satu kisah teladan yang e, kita sama-sama ketahui yaitu oleh seorang pemuka orang-orang soleh yaitu Hatim Al-Asom yang betul-betul menjaga pendengarannya dengan sebaik-baiknya jangankan eh, apa namanya mendengarkan sebagaimana tadi yang dijelaskan untuk mendengarkan kalam Robi mendengarkan yang baik-baik semuanya dia mendengarkan sesuatu yang tidak baik yang bisa artinya eh, eh, membuat malu seseorang itu pun beliau kerjakan seperti halnya ketika seseorang wanita datang ke tempat beliau untuk meminta sesuatu, minta pertolongan, kemudian perempuan tersebut tidak sengaja mengeluarkan kentut yang agak keras. Kemudian Hatim al Aswam ini untuk menjaga eh, perasaan daripada seorang tadi ia berpura-pura menjadi orang yang tuli kemudian dia berkata coba kamu bicara dengan keras ulangi lagi perkataanmu dengan keras jadi seolah menunjukkan dia tidak mendengar dia tuli kemudian perempuan tersebut mengulang dengan suara yang agak keras dan dalam hatinya dia me, apa dia berkata bahwa oh orang ini ternyata tuli berarti tidak mendengar uh, kentut yang apa namanya yang tadi. Dan setelah orang itu pulang, Hatim Al-Asom selama 15 tahun. Artinya sampai si orang perempuan itu meninggal, dia tetap berpura-pura untuk menjadi orang yang tuli. Jadi setiap dia bertemu orang atau setiap uh, orang bertanya kepada dia, dia selalu mengucapkan tolong keraskan suaramu sampai si orang itu meninggal baru Hatim Al Asom bisa menjawab langsung setiap pertanyaan dan lain sebagainya setiap ucapan yang diucapkan orang lain kepadanya itu sehingga beliau dikatakan Hatim Al Asom sebenarnya dia tidak tuli dan lagi di sini Wakola Imamul Ghazali rahimahullah taala wala tadhunanna annal ithma yaqtasu bihi al dunal mustami fa innal mustami syarikul qail bahwa Imam Ghazali rahimahullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati merahmatinya berkata wala tadunanna janganlah kamu sekali-kali menyangka bahwa dosa seseorang itu hanya kepada yang berkata, yang mengucapkan dunal mustami' bukan kepada orang yang mendengarkan. Jadi hanya kepada yang mengucapkan. Sungguhnya al mustami' syarikul qail. Sungguhnya yang mendengarkan itu juga termasuk daripada bagian uh, orang yang mengucap, yang berucap, yang mengatakan. Jadi sama. Yang kalau nggak ada yang ngomong, nggak ada yang dengerin ya <clears throat> jadi wahwa ahadul muqtabain jadi dua-duanya berdosa ya intaha fal mustami ila uh, khair syarikun fi thawabih dan orang yang mendengarkan itu mendengarkan yang baik itu termasuk daripada uh, mendengarkan baik termasuk daripada eh, orang yang mengucapkan itu mendalam mendapatkan pahala begitu juga orang yang mendengarkan gak baik menjadi ikut serta juga dalam mendapatkan dosa jadi tergantung uh, kita pilih yang mana kalau kita tidak mendengarkan ucapan yang baik mungkin kita bisa pergi dari tempat itu atau kita tidak dengarkan dan mudah-mudahan di tempat ini kita selalu mendengarkan yang baik-baik, nasihat yang baik daripada guru-guru yang harus tentunya yang harus kita uh, rasakan benar-benar di hati kita, kemudian yang baik itu kita terapkan dalam kehidupan kita. Uh, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita dari apa yang telah diberikan kepada kita yang baik-baik mulai dari panca indera kita anggota tubuh kita kemudian apa-apa yang kita miliki semuanya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita gunakan pergunakan sesuai pada jalannya, sesuai pada tempatnya. Dan mudah-mudahan di tahun yang baru ini apalagi kemarin kita uh, bersama-sama sudah melewati hari ke-10 daripada bulan Muharram, ada hari ke-10 di bulan Ashuro hari di hari Asyura atau di bulan Muharram ini hari ke-10 dinamakan hari Asyura hari yang mulia hari yang utama banyak Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kaum yang beriman termasuk para nabi dan rasulnya di hari ke-10 ini dan kita pergunakan untuk menyantuni anak-anak yatim atau juga orang-orang miskin karena katakan asailal armalah wal masakin kal mujahid fisabilillah wa kal yasumun nahara wa yaqumul lail orang yang membantu janda-janda yang butuhkan pertolongan dan orang-orang miskin itu seperti orang yang berjihad ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan e, seperti orang yang puasa dan seperti orang yang melakukan sholat malam dan e, orang e anak yatim itu kalau kita santuni dengan baik maka nanti kedudukan kita akan dekat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, ini fil jannah wa asyarul malik bisababah wal busto. Jadi Malik mengisyaratkan dengan telunjuk dan jari tengah. Jadi dekat kedudukannya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan tahun ini lebih baik Allah kasih masih kasih kita kesempatan untuk memperbaiki segala kekurangan-kekurangan kita di tahun yang lalu karena banyak kesalahan yang kita lakukan banyak dosa yang sudah kita perbuat kita robah di tahun ini karena hijrah itu semangat hijrah itu adalah hijrah dari yang yang buruk yang tidak baik kepada hal yang lebih baik Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarju rahmatullah wallahu ghafurur rahim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman yaitu yang hijrah dan yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah uh, eh, jahudu fi sabilillah ulaika yarju rahmatullah mereka mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan ketahuilah wallahu ghafurur rahim wallahu ghafurur rahim Allah maha pengampun lagi maha penyayang demikianlah hadirin yang bisa, yang bisa saya sampaikan dan kita kemarin saya ikut hadir dalam eh, acara aksi damai ya membuktikan menunjukkan terusiknya kita terganggunya kita akan ucapan yang melecehkan Al-Quran kita sudah sampaikan mudah-mudahan nanti kita lihat kerja daripada aparat penegak hukum untuk menutaskan masalah ini dengan sebaik-baiknya eh, dan saya rasa yang tidak hadir pun bukan tidak setuju tapi pasti mendukung dari belakang ikut mendoakan mudah-mudahan negeri kita bisa terlepas dari fitnah yang artinya bisa merusak keutuhan kita berbangsa merusak toleransi toleransi antar umat beragama dan juga bisa mengancam keutuhan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Mudah-mudahan bisa dilaksa, dilakukan uh, uh, oleh penegak hukum kita apa yang mesti diambil, apa yang mesti dilakukan, kita percayakan kepada para penegak hukum kita. Mudah-mudahan pengajian kita pada hari ini banyak membawa manfaat bagi kita Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita bimbing kita menuju jalannya yang lurus jalan keselamatan insyaallah dari dunia sampai akhirat ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah